Dan al-sidq, kejujuran itulah yang akan menyebabkan kita selamat <clears throat> menyebabkan kita selamat dalam perjalanan kehidupan kita di dunia dan sampai di akhirat kelak. Ya. Kita dengan nikmat yang Allah berikan <clears throat> berupa Islam was sunnah. Kalau begitu harus kita jalani dengan penuh kejujuran. Kita dengan amal kita. Amal kita menjadi bukti kebenaran pengakuan iman kita. Bukanlah <clears throat> yang dinilai itu ucapan-ucapan tapi kosong daripada pembuktian amal. Apapun dari kebaikan ucapan ya. Ada seseorang mungkin berucap ucapan-ucapan indah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang uh, terlihat begitu ilmiah. Tapi kalau secara praktek dan perbuatan tidak terbukti, maka tidak ada artinya semua dari ucapan-ucapan tersebut. Dulu siapa? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan dalam ucapannya yang masyhur, "Laisal iman bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fil qalb wa saddaqatul a'mal bukan iman itu sekedar tamanni angan-angan ya wat tahalli atau hias-hiasan ya omongan uh, yang seolah-olah dengan omongan itu dia begitu baik namun ma waqara fil qalb Iman itu sesuatu yang menancap dalam kalbu kita. Wasaddaqathul amal dan dibuktikan dengan amal. Dibuktikan dengan amal. Ya. Nah, jadi kalau begitu kita masing-masing fokus terhadap diri kita bagaimana amal kita. Ya. Buktikan kepada siapa kita buktikan? Kepada Allah Azza wa Jalla buktikan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Bahwa kita dalam berislam, dalam berpegang dengan sunnah, kita sungguh-sungguh. Tidak perlu pembuktian kepada orang-orang ya. Karena kalau pembuktian demi orang, karena orang khawatir nanti. Ya, khawatir keistiqomahan kita ya karena orang juga nanti. Ya. Karenanya as-sidq as-sidqu ma'allah. Kejujuran bersama Allah Azza wa Jal di hadapan Allah kepada Allah Azza wa Jal. Seseorang bisa saja ditazkiyah, dipuji oleh orang lain. Fulan, Masya Allah. Fulan bagus, Fulan mustaqim Bahkan bisa saja hal itu diucapkan oleh seorang alim kepada seseorang. Bisa saja. Ya, bukan sekedar oleh temannya, bukan sekedar oleh tetangganya, tapi bahkan mungkin oleh seorang alim. Tapi ketika amalan seseorang tidak menjadi bukti di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka apa artinya tazkiyah, pujian ya dari orang lain. Karena itu ya seperti ulama kita mengingatkan hafizahumullah bahwa al-insan yuzakkihi amaluh. Ya, orang itu justru yang mentazkiyah itu adalah amalnya sendiri. Yang membuktikan baik dan tidaknya itu bukan pujian orang, tapi amalnya sendiri. Coba bagaimana amalnya. Setumpuk penghargaan orang, kalau amalnya tidak baik, ya bagaimanapun nggak baik. Tapi ketika amalnya baik, walaupun tidak ada orang yang memujinya, menyanjungnya, mentazkiyahnya, maka dia baik, ya barun inda Allah azza wa jal ya, sadikun inda Allah azza wa jal tercatat sebagai orang yang sadik inda Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah karena itu <clears throat> kita masing-masing berusaha untuk uh, menyibukkan diri kita dengan al-amal ya amalan-amalan kita apa yang kita tahu kita lakukan, kita amalkan, kita lillah azza wajal dalam melakukan itu semuanya.